Kota Mayangka. Cerita ini lanjutan dari Subur Sinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara K. Ispriyonoka kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. belas ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Hari Asik sebagai Pekel Gajah Mada, Ucok Rubis sebagai Layang samba, Reni sebagai Rapangka, Ika Kusnari sebagai Putri Tunggal Dewi, Renita sebagai Putri Raja Dewi, Alman sebagai Empu Pamot, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. bersama ketua keparat Arya saja. Bapati Majapahit yang tidak pecis apa-apa itu. Jangan kau sebut Gusti Patih dengan panggilan seperti itu, Rakuti. Justru sebenarnya kaulah si kepala itu. Oh, jadi kau sendirian. Apa pedulimu? Untuk menghadapi orang seperti dirimu, tak perlu mengerahkan ratusan prajurit Rakuti. Hanya membuang-buang tenaga dan biaya. Layang sambal. Ya, tuanku betul. Keluarlah kau baik. Hanya seorang pemuda ingusan pengawalmu. Jangan berbicara sembarangan, Rakudin. Di tanganku ini terletak keselamatan nyawamu. Berani benar kau mengatakan itu, bocah ingusan. Apakah kau seorang pendekar jenis tanding? Siapa gurumu? Orang ternama dia? Untuk apa kau tahu siapa guruku? Dan untuk apa kau tahu siapa aku dan dari mana asalku? Rakuti, sekarang bukanlah saatnya saling berkenalan untuk menanyakan jati diri masing-masing. Simpanlah pertanyaan itu dan bawalah ke alam neraka. Cuy, kalianlah yang akan mendahului mendahuluiku pergi ke neraka. Rakuti, sudahlah. Menyerah sajalah. Di belakangmu pasukan Ibu Pamuk sedang mengejar. Tak lama lagi tentu sudah sampai di sini. Pasukanmu tak akan mungkin melawannya. Setidak-tidaknya mental pasukanmu sudah rapuh, Rakuti. Tutup mulutmu. Jangan coba melemahkan semangat juang prajuritku. Mereka adalah prajurit pengawal pilihan. Mereka semuanya terlatih. Oh, kau lupa Rakuti. Sebaik-baiknya seorang prajurit dilatih. Namun bila mentalnya sudah jatuh, dia tidak akan berarti banyak. Hah, diam! Ya, Hanau! Ayo prajurit! Kurung dua orang itu! Dan kenakan keduanya! Cepat! Oh. Gajah Mada dan Layang Samba serentak dikurung dan diserang dari berbagai jurusan. Namun serangan gencar itu tak membuat keduanya repot. Dengan hanya ringan ke kiri dan kanan, maka serangan para prajurit Rakuti hanya menemui sasaran-sasaran kosong. Sementara itu, Rakuti dan Rapangka masih hidup di atas kuda masing-masing, memperhatikan pertarungan pekel Gajah Mada dan Layang Samba. Diam-diam, hati Rakuti berguduk juga. Bantu dia melangkah kemari. Cepat. Ada apa lagi? Kau oh, terkesan di daerah ini bukan? Oh, oh, Jangan arah jalan ini. Di depan. Di depan kelompok pendekar bunga putih dengan menuju kemari Tuan. Pendekar bunga putih arah Mereka, mereka, oh, mereka berhasil mengobrak api pertahanan bagi pusara yang akan kita perbuat sekarang, Abang Sam. Dari arah depan sudah jelas kelompok pendekar bunga putih kemarin. kemari. Tuan, Tuan Lapangsa, mereka datang Tuan. Mereka untuk sisa. Mereka? Siapa mereka? Pasukan pasukan Bung Mahmud. Mereka berada dekat sekali di belakang kita. mana? Mereka menjadi kita. Apa boleh buat? Kita harus bertarung sampai mati di tempat ini. Prajurit, bersiaplah. Sebentar lagi kita akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Bersiaplah. bergerak mengejar bayangan edo, Namun tak lama setelah edo, layang tambah pun melompat tinggi, mengejar arah mana gajah mada menghilang. melarikan diri dari bagaimana. Ah. Ayang tambah sibuk mencari-cari di mana Rakuti bersembunyi. Ayang tambah yakin bahwa bekal gajah pada baru saja melewati jalan setapak itu. Tetapi mengapa tiba-tiba keduanya seperti hilang di telan kegelapan malam di hutan itu? Ah, anak muda, siapa yang kau cari-cari? Rupanya kau pintar sembunyi juga. Mengapa sendirian? Mana itu pendekar bilis tanding yang bernama Gajah Mada? Tidak usah repot-repot mencari tuan bekal Gajah Mada. Ayo, sekarang kita berhadapan secara langsung. Kau tidak menyesal dengan usiamu yang masih muda? Sudahlah, mari kita buktikan siapa di antara kita yang lebih muda. Bukan muda dalam hal usia, melainkan dalam soal ilmu ulah kanuragan. Kau menantangku? Bukan tantangan, tetapi ajakan. Baiklah. <laughs> Rupanya kau perlu tahu siapa itu Rakuti. Aku sudah tahu. Dia adalah seorang pemberontak yang kemudian berhasil menduduki tahta Majapahit dalam waktu yang singkat. Kurang ajar benar mulutmu. <laughs> pertarungan sengit di tengah hutan harus yang gelap dan pekat. Keras-keras mereka lebih merupakan bayang-bayang hitam yang saling menerkam dan menghindar. Malam di tengah hutan lebat itu, tak ada yang tahu bahwa telah terjadi pertarungan hidup dan mati antara Rakuti, seorang pelarian bekas Raja Majapahit tidak sah, dengan seorang pemuda yang tidak dikenal sama sekali sebelumnya. Pertarungan berjalan imbang dan sengit, pukulan-pukulan maut menyambar, tendangan dan tangkitan saling beradu. dan tarik yang lebat menjadi saksi pertarungan bersejarah itu. Pohon-pohon tumbang terkena tendangan dan pukulan. Ayang sama ternyata memang bukan pemuda ingusan. Ia mampu dan bahkan sempat membuat Rakuti kewalahan. Pertarungan sengit itu ternyata ada yang mengawasinya. Sepasang mata yang tengah menyaksikan pertarungan dari atas pohon itu ternyata adalah bekel gajah mada. Tidak bisa. Benar-benar luar biasa pemuda. Dia mampu menandingi tempuran rakyat. Bahkan membuat raku di ketemper dan kubi pasar. Diam-diam telah lahir seorang pendekar pilih tanding baru di kubi Majapahit ini. pengembara yang tidak mempunyai tempat tinggal. Lalu siapa gurumu? Kau tidak perlu tahu. Aku perlu tahu agar matimu meninggalkan kenangan malis buatku. Ayam, karena kau ayam harus terlebih dahulu tewas di tanganku. Pemuda sombong. Nyekau! masih menyerang biasa-biasa saja. Nah, tewaskah Rakuti di tangan Layang sama atau malah sebaliknya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Dalam seri ke-720 ini didukung oleh para pemain. Hari Aziz sebagai Hotel Gajah Mada, Chris Urpon sebagai Rakuti, Ucok Rubik sebagai Layang Sama, Salman sebagai Empu Pamon, Rizky sebagai Nandaga, Mario sebagai Pradipa, Ika Kusnadi sebagai Putri Tunggadewi, Renita sebagai Putri Raja Dewi, dan Agni Sipastra, pembawa cerita. Oh, oh, Pinter Jawa lo bentuknya. <laughs> ya mesti dek lah wong obat flu mek pak. Wahim, wahim terus. Kita mampet nomret mek pak. Erong pun tetap deh. Kita blow nomret mek pak. Waduh tuh, sakit kepala. ayo dapat ngomong mencabut mata angin awak deket ojo lali ngomong mencabut obat belum mencabut itu bentuknya bundar cowo. loh gila erong bundar Sirah nulu, ngombe amik sakri. angin, awa egreket. Ya ngombe amik sakri. Lasa itu wis ana mik sakri sirup obat flu tanggo anak-anak. rasa stroberi yang disenengi arah cilik. Tablet Mixagri untuk dewasa, Mixagri Sirup untuk anak-anak, produksi Dankos. Terjadilah pertarungan sengit di tengah hutan tarik ini. Malam semakin gelap, sinar bulan tak tampak. Jelas mereka merupakan dua bayangan hitam yang saling menerkam, saling menghindar, dan saling berlompatan. Pertarungan seru itu berjalan imbang dan cepat. Arif yang gelap menjadi saksi adanya pertarungan dua orang itu. Pohon-pohon tumbang terkena tendangan, daun-daun berguguran terkena sabetan angin pukulan. Layang Samba ternyata bukan sembarang pemuda. Ia dapat melayani amukan Rasputi dengan tenang, bahkan tak jarang malah membuat Rasputi kerepotan. Hmm. Tidak pemuda itu benar-benar luar biasa ia bisa melayani amukan Rasuki dengan senang dan biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang melancarkan serangan balasan yang bisa membuat Rasuki kewalahan. Hmm. Diam-diam telah lahir seorang pendekar pilih tanding di Majapahit ini. Hebat. Hebat. seorang pendekar pilih sanding juga. Tidak. Aku belum lagi menjadi seorang pendekar pilih sanding. Aku hanya seorang pengembara yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Lalu siapa gurumu? Kau tidak perlu tahu. Aku perlu tahu agar kematianmu meninggalkan kesan yang manis buatku. Sayang, karena kau yang lebih dulu harus tewas di tanganku. Cui, kamu udah sombong. Iya! Hot, hot, hot, sekali keduanya terlibat pertarungan sengit. Ras itu sepertinya sudah tak sabar lagi ingin menyarankan pukulan aji secara seninya. Sementara Layang Samba masih melayani Rakuti dengan jurus-jurus biasa saja. Muskel Gajah Mada mulai resah karena Rakuti dalam posisi yang tidak biasanya. Ia memang tengah menyiapkan aji secara geninya. Tetapi Layang Samba pun bukan pemuda ingusan. Demikian dilihatnya sang lawan dalam posisi tidak biasanya. Maka serentak dia hentikan serangan dan berdiri dalam posisi yang berlawanan. Hmm. Rupanya mereka tengah menyiapkan ajian andalan masing-masing. Baiklah. Kalau saja aku diperbuat curang, aku akan terjun langsung ke tengah pertarungan. saja kau bisa bermain-main. Sebutlah leluhurmu, nenek kakekmu, moyangmu, dan semua yang sempat kau ingat. Sebab sebentar lagi kau tidak akan bisa melihat matahari pagi. Rupanya dia mengambil ancang-ancang untuk melancarkan suatu pukulan andalan. Iya, aku masih ingat betul ancang-ancang yang digunakannya itu. Ya, sama persis dengan seseorang yang dulu pernah hadapi bersama Tuan Bekal Gajah Mada. Ya, Wong Agung. Eh, keduanya telah berada dalam keadaan siap melancarkan pukulan mautnya. Keadaan ini lengang. Esah nafas mereka terdengar cepat dan turun naik. Bekal Gajah Mada bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang bakal terjadi. Dari tempat persembunyiannya di atas pohon besar, Bekal Gajah Mada memperhatikan segala gerak-gerik keduanya serial sandiwara radio Mahkota Mayangkara melanjutkan sukses besarnya dalam serial baru yang lebih menarik, Rembulan Kayangan. Aku memang harus kembali ke keraton. Di sanalah akan matahari matahariku. Ya, mulai Januari 93, Sandiwara Mahkota Mayangkara dilanjutkan dengan seri baru yang lebih menarik, Rembulan Kayangan. Rembulan Kayangan. Rembulan kayang, Rembulan kayang, Rembulan kayang, Rembulan kayang. Aku memang harus bangkit. Kau musuhku belum kumusnahkan. Dengarkan mulai Januari 93 di radio kesayangan Anda ini. Drama radio baru lanjutan Mahkota Mayangkara. Rembulan Kayangan. habis tersuruh. Dari mulutnya keluar darah segar. Sedang layang sama berdiri sempoyongan. Baru saja Rakuti akan kembali berdiri untuk bangkit melawan lagi. Layang sama telah lebih dulu melancarkan pukulannya yang kedua. Ah, menggapai-gapai. Darah segar memenuhi pakaiannya. ia berusaha bangkit kembali, terengah-engah dan limbung. Namun pada saat itu, secepat kilat, sesosok bayangan melayang dari atas pohon dengan sebilah keris di tangan. Ya. Lho lho lho Bu, lha opo kate dodok-dodok omahe tangga? Iki lho obat anyar jenenge minigrip, tablet turun panas dan demam khusus untuk anak-anak. Sing ramuane wis disesuaikno kanggo anak-anak Indonesia. Panase yo ya mudun Bu. Kalau demam, kalian tuh ya Mini grid iki tunggal pabrik ambek nek sagrid. Nek sagrid kanggo wong dewasa, mini grid kanggo anak-anak. Mini grid tablet turun pamus kanggo anak-anak. Sing ramuane sepisan mana ramuane wis disesuaikno kanggo anak-anak Indonesia. Oh, gak perlu dodok-dodok ana tangga. Lak wis ana mini grid, rasane rasa jeruk manis. Mini grid, tablet penurun panas dan demam khusus untuk anak-anak. Produksi Danco. sudah. Tuan, Tuan bekal Gajah Mada. Hmm. Untunglah Tuan datang tepat pada waktunya. Kau yang mengalahkan Rakuti, bukan aku. Raja Mahkota Mayangkara itu kini telah tewas, hamba. dan tarik menyimpan kenangan bersejarah dari berakhirnya hidup seorang sudra bernama Raskuti yang dengan susah payah berliku-liku mengalami banyak hambatan dan rintangan berhasil merebut tahta Majapahit menggenggam mahkota meski hanya sempat berkuasa selama 21 hari namun hal itu akan tetap tercatat dalam sejarah khususnya sejarah pertumbuhan kerajaan Majapahit. Kerajaan yang kelaknya akan menjadi kerajaan terbesar di kawasan Nusantara. Thank you. Raja Mahkota Mayangkara, raja yang memegang kekuasaan bersifat sementara, ini telah tiada. Ia terbunuh dengan kepala terpisah dari badan. Bekal Gajah Mada lalu menghampiri layang samba yang masih terduduk lemas akibat benturan pukulan Aji Segara Geni dengan Aji Tapak Wida. Bangkitlah layang samba. Ah. Kita kembali ke pasukan di tepi hutan tarik ini. Baik. Tuanku Begal. Mari. Majapahit telah terbebas dari tangan jahil para pemberontak. Kita akan segera mengembalikan tahta kepada Gusti Prabu Jaya Negara. Ah, kita menjemput Gusti Prabu ke desa Bedander, Tuan Begal? Ya. Tapi sebelumnya marilah kita kembali ke pasukan. Aku yakin mereka telah lama mengalahkan prajurit-prajuritnya Rakuti. Baiklah. Mari. segera beranjak meninggalkan tempat itu. Malam masih berjalan tersendat-sendat. Bulan mulai timbul tenggelam di atas mega meja Sebentar kemudian, keduanya telah sampai di tempat mana pertempuran antara pasukan Empu Pamot dibantu laskar pendekar bunga putih mengalahkan sisa-sisa prajurit Rakuti. bagaimana dengan Rakuti? Sudah kau binasakan dia? Ah, dia telah tewas. Ini tak ada lagi pemberontakan. Dan bagaimana dengan sikap prajurit Rakuti? Ah, Adimada. Ternyata mereka hanya ikut-ikutan karena takut pada Rakuti. harapan Rapangsa berhasil kubunuh, serentak prajurit-prajurit yang tersisa menyerahkan diri. Bagus. Berarti masih ada ampunan bagi mereka. Ah, lalu, apakah kita akan segera kembali ke Majapahit, Adimada? Tuan Ibu Pamot, silahkan kembali lebih dulu. Hmm selesaikanlah sisa-sisa perlawanan prajurit pemberontak di sana. Aku masih ada sedikit urusan dengan pimpinan laskar pendekar bunga putih. Hmm. Iya ya Mada. Tadi pun mereka menanyakan Adimada. Uh, eh, kalau begitu, segeralah kembali ke Majapahit. Sementara biar aku di sini dulu untuk membicarakan sesuatu dengan pimpinan kelompok pendekar bunga putih. Uh, baiklah Mada. Ya, setelah semuanya selesai, aku akan terus menjemput Gusti Prabu untuk kembali ke Majapahit. Ah, Apakah hati Mada tidak membutuhkan pengawalan untuk kembalinya Gusti Prabu ke Majapahit? Uh, tidak perlu. Aku sudah membentuk pasukan pengawal sendiri di desa Pedandan. Biar mereka nanti yang akan mengawal Gusti Prabu kembali ke istana. Tuan Ibu Pamot, selesaikan saja urusan di dalam kota raja. Karena di sana, Mapanji Elam dan yang lainnya pasti membutuhkan bantuanmu dan pasukanmu. Oh kalau begitu, baiklah Adimada. Kami kembali dulu. Uh, silakan, silakan Tuan Ibu Pamot. Tuan Bekel. Nini Nawamalini ingin bicara dengan Tuan Beke. Ya, aku memang akan segera menghadap beliau. Beliau ada di bawah pohon besar Brahmastana di sana itu Tuan Beke. Baiklah, kalian berdua di sini saja. Aku akan menghadap sendiri saja. Layang Samba. Ya, Tuanku Beke. Tetaplah di sini bersama Nandaka dan Pradipa. Aku ada urusan sebentar dengan Nini Nawamalini. Baik, Tuanku Beke. Para laskar pendekar bunga putih beristirahat di bawah pohon-pohon yang rindang. Suasana malam tetap hening dan tenang setelah sebelumnya hingar-bingar oleh adanya pertempuran. Maka Gajah Mada melangkah mendekati tempat di mana Putri Singgar Dewi dan Putri Raja Dewi sedang duduk-duduk beristirahat. Ah, Tuan Putri. Tuan Putri Tunggal Dewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Ah, Paman Madla, cepatlah kemari. Jangan bicara di situ. Paman, mendekatlah agar pembicaraan kita tidak didengar oleh orang lain. Jadi Tuan Putri berdua masih tetap dengan penyamaran? Iya. Mereka tidak perlu tahu siapa kami berdua. Uh, oh. Ah, lalu bagaimana, Paman? Apakah gembong pimpinan pemberontakan yang bernama Rakuti itu sudah tewas? Sudah, Tuan Putri. Uh. Tugas hamba sekarang ini tinggal menjemput Gusti Prabu dari desa Bedander. Syukurlah, Paman. Berarti Majapahit telah terbebas dari tangan kaum pemberontak. Tak terkira senang hati hamba, Tuan Putri. Demi melihat masih banyak para pejabat atau penggawa tinggi kerajaan masih setia kepada Gusti Prabu. Berkat merekalah kita berhasil membebaskan negeri ini dari jajahan tangan pemberontak. Hamba juga tentunya para kaula yang lain mengharapkan Tuan Putri dapat kembali ke Majapahit untuk berkumpul bersama Gusti Prabu Jaya Negara. Tidak, Paman Naga. dawa lho bentuke. Ya mesti dik lah wong obat flu nek Pak. Wah, wah terus. Iso mampet nomret nek sakru. pun tetape. Iso flu nomret nek sakru. Gua tutu tak kepala. Ayo cepet nomret nek sakru. Masuk angin awak greget apa lali ngomong mesti apa tuh mesti ibu bentuknya bunder jawa lo sila erong bunder sirah lalu ngombe amik sakri masuk angin awak greget yang ngombe amik sakri Lasa itu wis anak, mik sakit sirup obat flu kanggo anak-anak. Rasa stroberi yang disenangi arah cuy. Tablet mixagrid untuk dewasa. mixagrid Sagrid untuk anak-anak. Produksi Dankor. Oh, Tuan Putri. Jadi Tuan Putri berdua tidak ingin kembali ke istana. Tuan Putri tetap ingin sebagai pendekar bunga putih dan tinggal terpencil di puncak gunung Lejar. Apa boleh buat, Tama. Ini bukan semata-mata aku dan Dinda Raja Dewi tidak ingin ikut bergembira karena Majapahit terbebas dari tangan kaum pemberontak. Tidak aman. Kami berdua ikut senang. Kami bahkan ingin sekali bergembira bersama para kawula dan rakyat lainnya dalam pesta penyebasan ini. Lalu mengapa Tuan Putri tidak berkenan kembali ke Istana Majapahit? Nanti. Pada saatnya pun kami berdua akan turun gunung dan kembali ke Majapahit. Tetapi tidak sekarang, sana. Ampun, Tuan Putri. Kalau boleh hamba mengetahui, mengapa Tuan Putri berdua tidak ingin kembali? Bukankah Gusti Prabu sendiri merindukannya? Beliau ingin hidup rukun seperti dulu, Tuan Putri. Katakan pada kanda Jaya Negara, Gusti Prabumu, bahwa aku dan Dinda Raja Dewi akan kembali ke Istana Majapahit jika dia sudah menyesali semua perbuatannya dan bersedia memperbaiki hidupnya, Paman. Tetapi, Tuan Putri, bagaimana mungkin hamba berkata seperti itu di hadapan Gusti Prabu Junjungan hamba? Hamba takut terkena murka, Tuan Putri. Nah, Itulah salah satu sifat dan perbuatan Gustimu yang paling tidak aku sukai, Paman. Kalau dia sudah bisa berbuat bijaksana terhadap semua rakyatnya, bersikap adil dan rata, mau merubah sikap dan sifatnya yang tidak baik, terutama tentang bermain dengan perempuan, maka aku dan Bunda Raja Dewi akan kembali ke Istana Majapahit. Tetapi sebelum itu semua dipenuhi, aku akan tetap tinggal di Gunung Lejar dan hidup sebagai pendekar bunga putih. Katakan itu pada Gustini. pasukan dari Laskar Pendekar Bunga Putih kembali ke Gunung Lejar, dipimpin Putri Singa Dewi dan Putri raja Dewi. Kedua putri kerajaan itu menolak kembali ke istana sebelum Jaya Negara merubah sikap dan sifatnya yang tidak baik. Sementara itu, Bekel Gajah Mada dan Layang Samba kembali ke desa Bedanda guna menjemput Gusti Prabu Jaya Negara untuk kembali menduduki tahta kerajaan Majapahit yang selama 21 hari diduduki oleh Rakuni. Nah, saudara pendengar, maka dengan demikian berakhirlah sudah serial Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara.